Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, dan jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Nikmat Allah di sana menggunakan lafaz mufrad satu. Kemudian dimudofkan kepada lafaz jalalah kepada nama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah. Yang mana berfaedah kenikmatan apa saja yang ada pada kalian yang kalian rasakan maka la tuhsuha. Tidak mampu kalian untuk menghitungnya. Masih kita dalam pembahasan silsilah terkait bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Dan pada hari ini bertepatan dengan hari tanggal 9 pada bulan Muharram yang mana disyariatkan untuk melaksanakan puasa At-Tasu'a dan Ashura. Puasa At-Tasu'a dari kata tis'ah yakni 9 tanggal 9. Kemudian Ashura dari kata Ashara yakni 10 pada tanggal 10 bulan Muharram. Pembahasan masalah fikhiyah tentang hukum dan afdoliyah Insya Allah bisa kita rapatkan dari kajian-kajian yang lain atau artikel-artikel yang sudah banyak ditulis oleh asatidah kita. Yang mana pada kesimpulan bahwasannya eh, yang paling afdol dari puasa Ashura yakni dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 atau pada tanggal 9, 10 dan tanggal 11. Adapun menyendirikan puasa Ashura dan yang hanya berpuasa pada tanggal 10 saja tanpa adanya uzur, maka para ulama menyebutkan hukumnya makruh, dimakruhkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelisihi al-Yahud, yang mana kaum Yahudi hanya melaksanakan puasa pada tanggal 10. Maka ikhwan fiddin barakallahu fikum Puasa yang sedang kita laksanakan ini as yang sedang kita amalkan pada hari ini dan esok hari insya Allah memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana awal mula disyariatkannya puasa Ashura yakni bukan dari murni dari syariat Rasul SAW, tapi ada pendahulunya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya syariat Islam adalah membenarkan syariat-syariat yang terdahulu. Maka ada sebagian syariat terdahulu yang tetap diamalkan pada syariat-syariat agama kita. Dan ada pula yang dihapuskan. Ada yang dahulu dibolehkan, sekarang dilarang. Dan demikian. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja masing-masing dari kalian, masing-masing umat kami jadikan syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan-jalan manhaj-manhaj yang berbeda-beda. Demikian Allah menyebutkan di dalam ayatnya. Maka ikhwan fillah barakallahu fikum sejarah dari dilaksanakannya puasa puasa yakni som Asyura yakni berawal dari bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam yang beliau hidup di masa Mesir ketika itu dikuasai oleh salah seorang raja yang dikenal dengan sebutan Fir'aun yang sangat kejam, zalim. Yang mana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasannya tahun pada kelahiran Nabi Musa maka Fir'aun memerintahkan kepada bayi yang lahir pada tahun itu, bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu dari kalangan Bani Israel agar dibunuh semuanya agar semuanya dibunuh demikian perintah dari Firaun kepada bala tentaranya yang mana berawal dari mimpi mimpi Firaun yang ditakwilkan oleh ahli takwil mimpi ketika itu bahwasannya mimpi Firaun itu berarti bahwasanya akan ada bayi yang lahir pada tahun ini yang akan menghancurkan kerajaan Firaun sehingga Firaun memerintahkan kepada bala tentaranya agar membunuh setiap laki-laki yang dilahirkan pada tahun itu maka menjadi gundahlah hati hati Ummi Musa. Umiknya Nabi Musa, ibunda Nabi Musa menjadi gelisah. Karena apa? Karena kehamilan Musa sudah sangat besar ketika itu. Sudah hamil tua dan menjelang lahir sehingga beliau merasa sangat cemas, sangat khawatir bagaimana jika sampai datang tentara Firaun di hari kelahiran Musa kemudian membunuh putranya tersebut. Maka Eh, ibunda Nabi Musa merasa sangat cemas. Menjadi sangat cemas dan hatinya menjadi kosong. Wa asbah fuadu ummi Musa farigha. Demikian. Hati ibunda Nabi Musa menjadi sangat kosong, sangat hampa. Tatkala lahir bayi yang dikandung ternyata bayi laki-laki. Di satu sisi beliau merasa senang, merasa bahagia karena telah lahir seorang bayi dalam keadaan sehat, bayi laki-laki dalam keadaan sehat, merasa gembira. Di sisi yang lain, merasa sedih dan khawatir. Karena apa? Karena sudah disebarkan pengumuman bahwasannya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu dari kalangan Bani Israel. Maka menjadi cemaslah Ibunda Nabi Musa. Sehingga untuk menghindari pembunuhan terhadap Musa, maka Nabi Musa diletakkan dalam sebuah keranjang dan dihanyutkan ke sebuah sungai dengan diikat dengan sebuah tali sehingga ketika tentara Firaun datang mana bayinya tidak ada dicari memang tidak ada di rumah itu tidak ada bayi kemarin kamu hamil iya tapi bayinya nggak ada dan berbagai alasan maka tidak ditemukan bayi laki-laki di sana karena e, ketika pemeriksaan bayi Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai pada sebuah tempat atau keranjang dan yang semisalnya kemudian diikat dengan sebuah tali diikatkan kepada pohon atau semisalnya yang ada di tepi sungai tersebut. Demikian, ketika pasukan itu telah, telah pergi, maka kembali e, ibu Nabi Musa ini mengambil bayi Nabi Musa. Hingga suatu hari Allah takdirkan kepada kakak perempuan Nabi Musa yang bertugas untuk mengikat tali tersebut lupa. Jadi dihanyutkan karena saking paniknya dihanyutkan ke keranjang tersebut lupa mengikat. Sehingga bayi Nabi Musa pun hanyut dibawa oleh sungai dibawa oleh arus sungai. Ketika tentara mencari tidak ketemu, nggak ada bayi, nggak ada. Ya, terus diadakan pemeriksaan rutin. Tapi terus tidak didapati bayi Nabi Musa. Qadarullah ketika itu kakaknya lupa mengikat tali tersebut sehingga hanyutlah bayi Nabi Musa. Maka Allah menyebutkan wa fuadu ummi Musa farigo. Maka hati ibu Nabi Musa menjadi sangat hampa dan kosong. Ingkadat selatu berdibihi laula arbatana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ya hampir-hampir saja ia berteriak menampakkan keberadaan Nabi Musa itu ya. Jika sampai beliau berteriak, "Wahai bayi, bayiku Musa" atau semisalnya, maka akan ketahuan oleh tentara Firaun sehingga bisa diambil, ditangkap dan dibunuh. Maka Allah pun laula arrobatuna ala qalbiha jika jika saja tidak kami kuatkan hatinya. Maka hampir-hampir saja ibunda Nabi Musa itu berteriak karena kekhawatiran bayi Musa yang terlepas dan hanyut. Hampir saja dia berteriak sehingga ketahuanlah bahwasanya ia yang memiliki bayi laki-laki yang disembunyikan selama ini. Hanyut bayi tersebut dibawa oleh arus dengan pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang ibunda memerintahkan kepada kakak wanita, kakak perempuan Nabi Musa agar mengikuti kemana arahnya Musa tersebut. Jika nanti menepi bisa diambil atau diselamatkan dan semisalnya. Diikuti terus ternyata pada salah satu arah aliran sungai tersebut ada istri Fir'aun yakni yang disebutkan dalam riwayat Asiyah namanya seorang wanita salihah mukminah yang menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun yang mana ketika itu ia sedang mandi di salah satu aliran sungai tersebut bersama e, bersama para pembantunya ketika itu di istana. Nah, kemudian beliau menemukan bayi Musa tersebut. Kemudian Allah letakkan rasa kasih sayang pada istri dari Firaun tersebut terhadap bayi Musa. Begitu melihat ada apa ini? Ada keranjang. Coba dilihat, ternyata isinya seorang bayi. Maka Allah letakkan rasa kasih sayang pada istri Firaun tersebut terhadap bayi Musa. Sehingga begitu melihat, wah kasihan sekali bayi ini. Biar saya ambil saja. Akhirnya diambil oleh e, permaisuri Firaun dan dibawa ke istana. Dibawa ke istana. Dan inilah diantara sebab diantara sebab yang Allah eh, jadikan keimanan di dalam hati istri Fir'aun. Ia mengatakan kepada Fir'aun, ya, e, kita jadikan dia anak. Ya, kita jadikan saja bayi ini anak barangkali ia bisa bermanfaat bagi kita atau kita jadikan saja bayi ini sebagai anak kita. Maka Firaun menolak. Disebutkan oleh salah satu mufassir bahwasanya Firaun mengatakan itu penyejuk matamu, silakan itu untukmu. Adapun aku tidak, kata Fir'aun. Maka salah seorang fasir mengatakan seandainya Fir'aun mau mengatakan iya juga dan mengatakan bahwa Nabi Musa ini akan menjadi anak angkat dia atau bisa menjadi penyejuk mata ia, maka e, kemungkinan dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia menolak. Kalau kamu mau ngambil anak silakan untuk jadi penyejuk matamu, adapun aku tidak, aku tidak butuh. Kata Firaun. Akan tetapi demikian Allah mengatur Bagaimana Allah mengatur ketika seorang kafir mengadakan makar, bagaimana Firaun mengadakan makar untuk membunuh setiap bayi yang lahir pada tahun itu. Namun Allah menyiapkan pula makar sebagai balasan atas makar tersebut. Maka orang yang dijanjikan untuk menghancurkan kerajaan Firaun dibesarkan di dalam istana Firaun tersebut. Tumbuhlah Nabi Musa besar hingga terjadi peristiwa Nabi Musa memukul satu orang dari penduduk Mesir warga Firaun hanya dengan satu pukulan mati orang tersebut. Yang akhirnya Nabi Musa beristighfar kepada Allah mohon ampun. Karena Nabi Musa dikenal dengan kekuatannya, memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya dengan satu pukulan kepada orang Mesir ini langsung mati. Demikian pula nanti ketika beliau telah lari dari kejaran Firaun karena membunuh salah seorang warga Mesir tersebut, lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, mampir di sebuah tempat, melihat ada gerombolan pengembala sedang berebut untuk meminumkan ternaknya, sedangkan di belakang para pengembala tersebut ada dua orang wanita yang berdiri menunggu. Maka Nabi Musa menghampiri, apa keperluan kalian? Kami ingin memberikan minum ternak-ternak kami, akan tetapi di sana masih banyak laki-laki. Kami tidak bisa, kami harus menunggu. Maka Nabi Musa datang membantu dua wanita tersebut hanya dengan satu tangan mengangkat tutup sumur tersebut. Sementara para pengembala yang lainnya harus Gotong royong mereka rame-rame beberapa orang baru bisa mengangkat tutup sumur tersebut. Ternyata wanita tersebut setelah pengembala itu pergi, sumurnya dalam keadaan tertutup. Kemudian Nabi Musa pun membantu membuka sumur tersebut seorang diri. Menunjukkan bahwasanya beliau seorang yang sangat kuat. Bahkan di riwayat yang lain, ketika beliau didatangi malaikat maut untuk menjemput ajalnya, yang mana menyerupai salah seorang manusia masuk ke dalam rumahnya, ditampar oleh Nabi Musa sampai matanya lepas. Yang akhirnya malaikat ini datang kepada Allah mengadukan perbuatan Nabi Musa tersebut. Menunjukkan kuatnya Nabi Musa. Beliau diberikan oleh Allah kekuatan. Lari dari kejaran Firaun, kemudian hidup di Madian dan menikahi salah satu dari e, wanita pengembala tersebut yang mana beliau Nabi Musa menemui ayahandanya, kemudian sebagai mas kawinnya adalah mengembalakan ternaknya. Menikahi salah satu putrinya kemudian kembali setelah cukup masa beliau, akhirnya Allah perintahkan beliau untuk kembali menghadap Fir'aun untuk berdakwah. Ternyata didapati Fir'aun adalah seorang yang sangat kafir. Yang mana beliau mengatakan, Wa ana rabbukumul a'la. Mengatakan kepada umatnya, dan di hadapan Firaun eh, di hadapan Nabi Musa ketika itu wa ana rabbukumul a'la dan aku inilah Tuhanmu yang paling tinggi. Ma'alim tulakum min ilahin goiri. Aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian ini kecuali aku kata Firaun. Padahal Allah sebutkan di dalam ayatnya wajahadu biha wastaiqonatha anfusum zulman wa uluwa. Wajahadu biha. Firaun itu menentang terhadap dakwah Nabi Musa. Wastaiqonatha anfusuhum. Padahal jiwa-jiwa mereka dan hati-hati mereka meyakini risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Apa yang menghalangi? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan rasa merasa lebih tinggi. Itulah yang menghalangi hidayah tersebut masuk. Demikian ternyata didapati Firaun dalam keadaan kafir dan menentang dakwah Nabi Musa bahkan mengadakan gangguan terhadap Bani Israel yang beriman e, ketika itu terus menerus mengadakan gangguan sementara mukjizat demi mukjizat terus ditampakkan oleh Nabi Allah Musa. Namun tetap saja Firaun tidak mau beriman sedikit pun dan memusuhi orang-orang yang beriman Hingga pada puncaknya ketika Nabiullah Musa dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa tidak kuat lagi hidup di Mesir ketika itu, maka mereka merencanakan untuk lari dari dari tempat tersebut, lari dari kerajaan Firaun untuk menyelamatkan keimanan yang ada di hati mereka. Maka Nabi Musa pun pada malam hari sebelum matahari terbit pergi bersama Bani Israel dan orang-orang yang beriman bersama beliau pergi dari dari kota Mesir tersebut. Maka pada pagi harinya Fir'aun pun mengetahui kepergian tersebut, mengetahui bahwasannya Nabiullah Musa bersama orang-orang yang beriman bersamanya telah lari dari kekuasaannya, maka menjadi geramlah Fir'aun. Menjadi geram dan mengirimkan bala tentara yang sangat besar untuk menghancurkan segelintir dari kaum mukminin ketika itu. Demikian, dikerahkan pasukan yang sangat besar untuk mengepung dan mengejar Nabi Musa dan orang-orang bersamanya. Bahkan Firaun sendiri yang memimpin bersama Haman, menteri terkuatnya. Berangkat mengejar segelintir kaum mukminin ketika itu. Maka pergilah mereka lari dikejar oleh Firaun. Ya Allah sebutkan dalam ayatnya, "Falamma tarau al-jam'ani qala ashabu Musa innal mudrakun." Falamma tarau al-jam'ani maka tatkala kedua belah kelompok sudah saling melihat, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama, bersama Nabi Musa telah melihat kedatangan Fir'aun dari kejauhan. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya pun telah melihat segelintir kaum mukminin yang ada bersama Nabi Musa ketika itu. Sehingga apa tandanya? Maka orang-orang yang bersama Musa, kalau asal Musa inilah mudorkun, kita akan dikena, kita akan ketangkap ini. Karena apa? Karena sudah mentok sampai di sampai di Laut Merah ketika itu. Hingga akhirnya kalau Musa berkata, tidak, sekali-kali tidak, kita tidak akan dikenal oleh Fir'aun. Innami Arabi Sahidin. Allah bersama kita akan memberikan petunjuk kepadaku. Hingga Allah wahyukan kepada Nabiullah Musa agar memukulkan tongkatnya ke lautan. terbelah lautan tersebut. Diseberangi oleh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Diikuti oleh Firaun sampai di tengah lautan. Maka Allah perintahkan kepada Laut Merah agar menutup kembali. Maka binasalah Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah ketika itu. Dan Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Maka disebutkan dalam satu, salah satu riwayat Anak Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tatkala datang ke kota Madinah, beliau mendapati bahwasannya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kenapa? Maka mereka mengatakan hari ini adalah hari yang besar. Karena pada hari ini Allah selamatkan Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa fasoma Musa syukronilah. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa melaksanakan puasa Ashura sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya e, sejarah singkat dilaksanakannya puasa Ashura yang mana merupakan sebagai wujud syukur Nabi Musa alaihissalam atas diselamatkannya beliau dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ilahuna naktafi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha anta. Astagfirullah Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin.